Tidak bosan-bosannya khotib untuk senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa-apa yang diwajibkannya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Dan juga tidak bosan-bosannya khotib untuk selalu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita bisa berada di masjid ini di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semuanya merupakan karunia yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak mampu bagi kita semuanya untuk menghitungnya satu persatu. Nikmat yang tidak terhingga. Ketika kita bangun tidur kemudian tidur kembali. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua. Sehingga patut bagi kita semuanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semuanya memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya. Memberikan kenikmatan kenikmatan kepada kita semuanya. Maka wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Agar Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatannya kepada kita semuanya. Allah Azza wa Jalla la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur nikmat terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la Aku akan berikan tambahan kepada kalian. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum. Apabila kalian kufur nikmat, sesungguhnya siksaan Allah adalah sangat pedih. Para hadirin, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah, maka dia senantiasa harus didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi bi yadihi al-mulk تبارك الذي بيده الملك besaran Allah di tangannya wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan segala sesuatu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan untuk memuji kepada kalian. Ayyukum siapa yang di antara kalian yang baik amalannya? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan yaitu akhlasuhu wa aswabuhu itu amalan yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang ikhlas. Amalan-amalan yang benar. Kemudian para sahabatnya mengatakan kepada Fudail bin Iyad, "Ya Abu Ali, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan akhlasu wa Apa yang dimaksud yang paling ikhlas apa yang dimaksud yang paling benar. Kemudian Fudail dunia mengatakan apabila suatu amalan dia ikhlas walam yakun sawaban akan tetapi dia tidak benar maka tidak diterima amalan tadi. Begitu juga ketika seseorang mengerjakan suatu amalan, amalannya benar. Akan tetapi dia tidak diiringi dengan keikhlasan, maka dikatakan pula juga sama tidak diterima. Maka dua tadi harus terdapat pada diri seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La budda an yakuna khalisan lillahi azza wa jalla wa sawaban lisunnah. Bahwa suatu amalan la budda harus senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam maka amalannya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Fudail ibn Iyad menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَهَدًا Fudail bin Iyad Bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih" Barang siapa yang berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, "Falyamal 'amalan salihah", maka kerjakanlah amalan-amalan yang saleh. "Wala yusyrik bi ibadatihi ahada." Dan janganlah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ibnu Katsir rahmatullahi taala alaih menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ini adalah merupakan dua hukum yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan, "Hadzani ruknul 'amal al-mutaqabbal." Ini merupakan dua rukun amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La budda an khalisan lillah وصوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني suatu amalan harus dipenuhi yaitu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. dan juga ala syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, ittiba sebagaimana kita mengikuti kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih menyebutkan seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi amalannya tidak ikhlas. Amalannya tidak ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Qayyim menyebutkan seperti seorang musafir tasnya dipenuhi dengan pasir dengan tanah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak ada manfaatnya. Ibnu Qayyim menyebutkan seperti ini bahwa mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak didasari dengan ikhlas dan tidak didasari dengan ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam seperti membawa sesuatu yang tidak bermanfaat dibawa dalam keadaan berat sekali dipindahkan dari satu tempat ke tempat sama sekali yang tidak ada manfaatnya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berusaha untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk senantiasa ittiba kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka sepatutnya seorang senantiasa istiqamah di dalamnya. Istiqamah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sahabat Nabi alaihi salatu yang meminta nasihat kepada Nabi alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu ucapan ya Rasulullah yang dimana saya tidak akan bertanya kembali selain kepada dirimu ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Qul amantu billah tsumma Ucapkanlah oleh engkau, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah di dalamnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi alaihi wasallam yang beliau wasiatkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa istiqamah di dinillah azza wa jalla. Ketika seseorang mengatakan amantu billah, maka istiqomahlah di dalamnya. Syekh Shalih Fauzan Allah taala menyebutkan ketika seseorang istiqomah itu tidak hanya diucapkan dengan lisannya akan tetapi senantiasa seorang mengamalkan dengan jawarinya dengan badannya dengan amal perbuatannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu mereka orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami kemudian mereka istiqomah di dalamnya ini mengamalkan istiqomahnya tadi dengan perbuatan-perbuatannya. Istiqomah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam tauhidillah azza wa jalla sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan alamat husnul Di dalam hadis Hudaidah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Al-mu'min yamutu bi'aqil janin. Seorang Mu'min itu meninggal dalam keadaan bi'aqil janin, janinnya berkeringat. Para ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Allah Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi dalam kitabnya Ahkamul Jaban, Ahkamul Jaban, beliau mengatakan ini adalah merupakan alamat husnul khatimah. Alamat husnul khatimah ketika seseorang meninggal dalam keadaan jadi, janin, bi'arafil jadi, dahinya berkeringat. Dikatakan oleh para ulama, makna dari bi'arafil jadi yaitu kinayah min syiddatil masyaqqah perumpamaan dari syiddatul masyaqqah allati yalqaha al-mu'min 'inda al-maut. Kinayah dari perang seseorang ketika menghadapi kematian. Perangnya menghadapi kematian dan sangatnya adalah merupakan tathirun lahu minad dulu pensucian dirinya dari dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Buraidah pula yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala ketika berbeda menziarahi saudaranya di kota Khorasan. Kemudian saudaranya sakit. Kemudian ketika tiba di tujuan, saudaranya sudah meninggal. Buraidah melihat saudaranya tadi berkeringat dahinya. Kemudian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Buraidah menyebutkan, dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mu'min yamutu bi'arafin jadid. Seorang mukmin itu meninggal keringatnya, dagingnya dengan berkeringat. Ini dalil menunjukkan bahwa ketika seorang mukmin itu meninggal dengan dahinya berkeringat ini min alamat fatul khafif kerasnya sakitnya ketika dicabut nyawanya akan tetapi sakratnya ini adalah merupakan tathiran pensucian dirinya dari dosa-dosa para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hadis-hadis yang menyebutkan seseorang untuk senantiasa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Yub'atsun nas ala ma mata alaih." Manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya ketika dia meninggal. Ketika dalam keadaan salat, maka dia dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billah apabila dia meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, dalam keadaan melakukan kemurkaan-kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan, maka akan dibangkitkan dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini ayuhal ikhwah, ketika seseorang senantiasa istiqamah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah istiqomah di dalamnya. Kalimat yang seseorang senantiasa diucapkan dalam sholatnya dengan mengucapkan iya karena aku wa iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim tunjukilah kepada kami jalan yang lurus dikatakan oleh Imam Sa'di rahmatullahi taala alaih siratal mustaqim jalan yang lurus alih jalan para nabi orang-orang yang saleh orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan seperti mereka dalam keadaan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala astaghfirullah innahu tawwabur rahim billahi wahdahu la syarika lah. wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berusaha istiqamah, ikhlas lillahi azza wa jalla, maka jauhilah perkara-perkara yang bisa menghilangkan istiqamah tadi. Seperti seseorang ingin dipuji oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, ingin dibilang bahwa dia seorang yang alim, ingin dibilang bahwa dia adalah seorang yang dermawan. Karena seseorang apabila ingin hanya mendapatkan pujian orang lain, sanjungan orang lain tidak berharap tidak Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak amalnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu itu orang-orang yang mengamalkan amalan soleh akan tetapi tidak ikhlasillahi azza wa jalla dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka jahanam mana pun kita Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa nanti yaumul keamanan nanti akan didatangkan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ditanyakan untuk apa aku berjihad dia mengatakan saya berjihad di jalanmu maka dikatakan kanadika kau bisa engkau berjihad dikatakan supaya dikatakan kau adalah seorang pemberani dan terbukti maka dilemparkan orang tadi ke neraka jahanam orang yang kedua orang yang dia belajar Al-Quran kemudian ditanyakan untuk apa kau mempelajarinya saya yang karena Tuhan Subhanahu Wa Taala Kemudian dikatakan kadzabta engkau telah dusta. Engkau dengan Al-Quran bahwa kau ingin dibilang kare, pandai membaca Al-Quran. Ingin dibilang kau seorang yang alim dan itu telah terbukti maka dilemparkan pula ke neraka Orang yang ketiga orang yang berinfak. Kemudian dikatakan untuk apa? Engkau berinfak. Saya berinfak karena engkau lillahi azza wa jalla. Bukan infak nisir. Dikatakan kadang tidak bisa. Engkau berinfak supaya engkau dibilang orang yang dermawan. Dan itu telah terbukti lemparkan pula ke dalam api neraka jahanam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat yang ingin didengar oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, karena ini adalah termasuk dari sifat orang munafik. Yang mereka sholat ingin dia orang lain, Mudabdabidan baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha Dan orang munafik apabila mengerjakan salat mengerjakan dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikan salat dengan cara malas-malasan karena ibadah yang mereka bukan karena Allah Azza wa Jalla akan ingin dilihat oleh orang lain dipuji oleh orang lain dengan ini ayolah kita senantiasa perbaiki amalan kita kita senantiasa ikhlas lillahi azza wa jalla meminta kepada Allah istiqamah di dalam agama ini istiqamah dalam ikhlas istiqamah dalam tauhid dalam ketaatannya sampai bertemu dengan Allah azza wa jalla dan Allah subhanahu wa taala meridai pertemuannya dengan kita semuanya nasallallahu taala taufik wassalamu wa taufiq Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka al-huda والكفر والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين والصلاة